Terkait penjelasan Dzulkarnain kemarin di Amwa, bagaimana menyikapi syubhat bahwa Syekh Rabi harus merinci poin-poin kesalahan Dzulkarnain. Ya, ngomong sama Syekh Rabi. Ya, suruh datang Syekh Rabi. Kemarin datang Syekh Rabi kenapa nggak ngomong? Syekh, kau harus merinci. Ya, semua yang kau katakan tentang aku. Kenapa dia ngomong gitu? Ya, kenapa sekarang ngomongnya? Ketika ketemu dia nggak ngomong, sekarang baru ngomong. Ya, ini keanehan yang terjadi pada dia. Enam. Allah, seorang itu harus punya kaca di rumahnya, harus punya cermin. Sehingga dia bisa bercermin. Saya ini seorang morenga mukanya, saya ini bagaimana. Kalau orang nggak punya cermin, nggak pernah tahu siapa dirinya. Nggak pernah merasa sama sekali. Sedangkan al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin itu adalah cermin saudaranya. Maka kalau dikritik dengan berbagai macam kritikan-kritikan, maka perhatikan Apakah iya atau tidak? Sehingga nggak perlu kemudian berpura-pura bodoh menyatakan saya nggak tahu apa-apa. Apa salah saya? Kasihan terdolimi. Aku dikatakan bingit salah apa? ajib. Perkara yang harus diberitahu yang pertama adalah penggembosannya terhadap manhaj tahdir yang dia harus taubat. Kalau mau diulang rincian rekamannya, banyak rekamannya. Seakan-akan perkara tahdir tidak penting. Perkara remeh. Perkara yang ah, sedikit saja cukup. Padahal ketika ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi, Allah, beliau menyatakan bahwa rudud itu seimbang dengan arut. Bantahan-bantahan itu seimbang dengan penyampaian. Penyampaian kebenaran diiringi dengan penjelasan kebatilan. Jangan diremehkan. Harus seimbang antara dua perkara. Al-arud warad. Bahkan beliau berkata, "Aktsar kutub rubu, aktsar kutub usul min rujud. Kebanyakan kitab-kitab usul dari para ulama itu dari bantahan-bantahan. Prinsip-prinsip ahli sunnah. Kenapa muncul buku-buku itu? Sedang membantah. Sedang membantah ahli bid'ah. Mereka bukan ahli sunnah. Nih prinsipnya ini, bukan itu. Ini yang kedua, bukan seperti mereka. Ini bukan seperti mereka. Sehingga kalau setiap kajian membantah halul bid'ah itu nggak apa? nggak salah. Emang nggak ada kajian lain kecuali tahdir. Emang nggak ada kajian, itu nggak salah dia, nggak merasa salah dia. Nggak merasa kalau itu adalah racun yang telah dimakan oleh sekian banyak salafi di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Mau bukti? Tanyakan kepada sebagian besar mereka, khususnya di Jakarta. Kajian fitnah itu apa? Coba tanyakan. Ya, saya tidak suka kajian fitnah. Tanyakan. Eh. Tanyakan pada mereka yang ngaji di Amwa. Apa itu kajian fitnah? Tanyakan. Kira-kira apa jawabnya? Kajian mentahdir dari uh, eh, Yasin Torat, kajian mentahdir dari Roja, kajian mentahdir dari itu kajian fitnah namanya menurut mereka. Apakah itu bukan racun? Wallahi racun yang mematikan. Racun yang sangat mematikan. Enggak terasa. Maksudnya kapan ya? Maksudnya entah kapan. Setiap kajian, selenting satu, dua kajian, tiga kajian, lama-lama sudah menjadi makhluk yang berbeda dengan apa yang dibimbingkan oleh para ulama. Kadang-kadang demikian. Apa yang jauh seberang lautan kelihatan. Apa yang dipeluk matanya? Tidak kelihatan. Yang ada pada dirinya nggak kelihatan. Selalu mengatakan laskar kerja harus tobat, pasal jihad harus tobat, tobat. Dia itu memang buta tuli bisu. Nggak pernah dengar kalau salah kerja sudah taubat, tertulis, terbacakan, bahkan sampai masuk media, elektronik media, segala media masuk. Wartawan pun meliput taubatnya. Masa dia nggak tahu? diungkit lagi tangan mereka berdarah Astagfirullah. Siapa pimpinan fatwanya waktu itu? Komisi fatwanya pimpinannya adalah Dul Kornain. Ibnu Sunusi. Dia nggak terlibat. nggak berdarah tangannya. Haji. Allah <laughs> yahdi. Allah yahdi nawaiyah. <laughs> Alhamdulillah. Apa yang sudah <laughs> diperintahkan oleh para ulama. Dengarkan. Alhamdulillah mereka para ulama itu jangan dianggap sebagai orang yang bodoh, yang gampang ditipu oleh seorang fulan bau fulan. Alhamdulillah, masyayikh, kenal sama Dhul Kenal. Termasuk kenal jeleknya, kenal. Jangan dikira nggak kenal. Berapa kali dia ke Saudi? Sering. Dan sering ketemu mereka. Sehingga tidak heran kalau kemudian mereka menyatakan, aku Arab tu karnain, mundur zaman. Aku tahu modelnya karena sejak dulu. Kata. Syahani pernah berkata seperti itu. Syekh Muhammad bin Hadi. Ya, Hadul karnain qad ankasarat. Karnahu mundu zaman. Dia sudah patah. Karnahu sekian zaman, kata dia. Sudah lama. Kalau bin Azzaqumullah dianya belaga nggak ngerti apa-apa, nggak tahu. Salah saya apa? Coba dirincikan salahnya apa. Dia sudah ngadep Syekh Rafi, kenapa nggak nanya? Kenapa nggak Syekh rincikan pada kami salahnya apa? Dari sini semangatnya menulis saya akan bertanya dan saya akan siap merujuk kalau saya salah. Sampai ke sana mana hasilnya? Nanya? Kok sekarang malam kemarin Oh Syekh Rabi harus merinci. Lo kemarin ngapain? Kemarin tujuannya bukan itu, tujuan intinya. Tujuannya cari rekomendasi dari Syekh Saleh Fauzan. Dan itu politikusnya dia. Dan saya katakan kembali yang tadi, pertanyaan tadi. Ngapain sekian ribu tazkiyah kalau ada jarak mufassar? Apa untungnya? Pembelaan dari bulan mau bulan, masyair, kalau sudah jarh mufassar, jarh mufassar mukaddam, Ala ta'dzir. Itu sudah diketahui bersama oleh sekian tulabul ilm, apalagi ulamanya, apalagi masyayikh. Cuma kadang yang dihadapi oleh dia adalah orang awam, juhala, orang-orang bodoh, maka cukup dengan itu tergiur semua. Satu saja saya ingatkan. Saya dengarkan ucapan Syahani ketika telekonferensi. Saya dengarkan bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Mana poin yang dipraktikkan oleh dia? Husnudhannya Syihani kalau dia taubat. Mana dibuktikan? Enggak dibuktikan. Padahal dia sudah berbaik sangka kalau Zulkarnain bertaubat. Yang kedua, ini sama-sama didengar oleh kalian karena di tempat ini. Di Jakarta sini, di Depok sini. Tentang Jafar Saleh. Apa yang dia sikapi? Apa yang dilakukan terhadap Jafar Saleh sama dia? Ya. Apakah kemudian berbicara di mimbar? Hati-hati dari Jafar Saleh. Ada? Ya. Ada nggak? Belum. Ya. Atau ada taubatnya? Oh, ternyata saya salah kemarin saya membela-bela eh, Jafar Saleh. Ternyata saya salah. Ada? Nggak ada. Ayo, terus padahal dia dengarkan sama-sama. Semua bersama kalian. Ucapan saya Hanif tadi. Yang ini diterima, yang ini nggak dipedulikan. Pokoknya saya dapat dukungan. Selesai. Nah, yang penting untuk dirinya. Ini penyakit. Ini penyakit yang sudah dikenal oleh sekian para ulama. itu mengandung tuduhan beberapa sisi. Tuduhan kepada yang menyampaikan beritanya kepada Syekh dianggap pendusta. Dan tuduhan kepada Syekh Rafi sendiri menyatakan la'ab, menyatakan mutalawin dalam keadaan salah, dalam keadaan tidak punya bukti. Ini tuduhan yang mengerikan sekali kepada Syekh Rabi. Fatwa Syekh Rabi bisa berubah tergantung kepada siapa yang memberi laporan. Kemarin tahdir, kemudian diterima rujuknya. Kemudian tahdir kembali. Apakah tidak niat datang bersama-sama dengan Syekh Rabi? Sudah pernah datang bersama-sama. Barakallahu fikum. Pernah apa nggak pernah? Pernah. Mau diulang berapa kali lagi? Sudah pernah datang bersama-sama. Dan Syekh sudah tahu. Ketika dia membela-bela Roja, ketika dia membela, membela radio, membela Hizbiyin. Didengar oleh syarabi Jadi bantah ditegur oleh beliau. Kalau kita bertaubat dari apa yang pernah kita lakukan di laskar jihad dengan berbagai macam penyimpangan di dalamnya dan kemudian kita memperbaiki dengan mengulang kembali prinsip-prinsip al-sunnah dari awal dan kita kaji kitab-kitab yang menunjukkan kebobrokan khawarij dan itu langsung. Setelah bubar. Dan terus sampai ini. Sehingga kalau bisa dikatakan perbaikan. Setelah taubat dari LG. Bagaimana aslahunya? Ilam yuladina tabu wa aslahu wa bayyanu. Bagaimana aslahunya memperbaikinya? Memperbaikinya dengan kita memperingatkan dari bahaya khawarij. Dengan tahzir yang tahbir ini kemudian digembosi sama Dzulqarnain. Ya, paham maksud saya? Ya. Dianggap tahdir tahdir terus. Ini dalam rangka taubat kita kepada Allah untuk memperbaiki apa yang pernah dianggap bahwa kita ini seperti khawarij dulu ternyata tidak. Kita bertobat kepada Allah dan kita memperingatkan manusia kaum muslimin dari khawarij. Dan termasuk tokoh khawarij adalah al-arifi yang berbicara di radio dan TV Roja rutin Dapat kita peringatkan pula rojaknya. Dari pemikiran-pemikiran irjaknya Ali Hasan. Dan juga dari pemikiran-pemikiran lainnya yang ada dalamnya. Dari Hizbiyah. Kenapa? Kok kita sedang berupaya untuk aslahu? Untuk memperbaiki? Kok digembosi? Oleh tokoh-tokoh baru? Mudah-mudahan dipaham bahwa kita sudah bayanu, kita sudah menjelaskan dengan rinci, alhamdulillah. Ya. Dan saya sendiri juga sudah menulis secara pribadi. Ya. Tetapi mengatasnamakan, asa tidak juga. Saya memuatkan dalam terjemahan saya. Tentang apa yang terjadi dalam masker jihad bahwa itu bukan dari prinsip sunnah. Ya. Alhamdulillah. Kita mau. Dia itu seperti itu nggak usah menjaga kehormatan dirinya kemudian sampai menolak untuk taubat. Katakan saya salah kemarin. Terima kasih jazakallah khair atas kritikannya, atas tegurannya, atas laporannya kepada Syekh Rabi. Saya mulai hari ini saya akan menyikapi Ja'far Soleh dan saya akan menyikapi Roja dan saya akan mendukung prinsip tahdzir dan manhaj tahdzir dan kajian-kajian tahdir. Nah, kalau kajian satu jam dibagi separuh untuk tahdir, separuh untuk usul, tidak apa-apa. Ya. Itu masih belum kelebihan. Ya. Masih seimbang. Ya. fikum. Ya. Alhamdulillah, ya. kalian tahu sendiri. Ya. Kita lebih mementingkan ya. untuk menyampaikan usul, karena mengharapkan kalian paham, dan mereka juga paham tentang apa usul dari ahli sunnah. Baru kemudian diperingatkan dari berbagai macam bahaya-bahaya yang mengajak. <coughs> بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.